daripada eh, apa asyarik. Ya kita baca sedikit. Saya kemana kemarin kita? Ya. Iya, tidak dapat waris. Laita warasan, tidak saling mewarisi antara keduanya itu. Jadi mewarisi adalah keluarganya atau ahli warisnya yang seagama dengan dia. Jadi baik itu muslim, baik itu ahli kitab ataupun yang lainnya. Ahli kitab maksudnya Nasara sama Yahudi. Lairisul muslim wal kafirah wal kafir wal muslimah. Jadi laita warasan. Ahli warisnya itu adalah ahli warisnya yang seagama sama dia. Saya so, gimana kita? Kerjasama itu. Kerjasama itu. Nah, nanti kalau punya anak kita bagi dua. Kalau sama tiga, anak yang satunya itu dijual nanti harganya jadi dua. Nah, nggak apa. Itu kerjasama itu namanya. Kerjasama. Karena yang satunya dia nggak modal apa-apa, dia cuma jagain. Nah, tapi kalau sama lain halnya kalau sama kita bawa kambing sama-sama 40 jadikan satu, dan itu sama-sama jaga itu syarikat. Nah, jadi kalau sama dua-duanya ada harta syarikat. Kalau salah satunya yang ada harta kirot namanya. Bagaimana di sini? Iya. Iya. iya. iya. Hmm. Apanya katanya? Iya. Iya. iya. Ya, jadi tanyakan sama ahli medis itu, ahli medis yang lebih tahu. Kita nggak bisa menghukumi gitu loh. Kalau sekiranya ini walaupun kayak begini, tetap dia itu bakal mati misalnya. Cuma tinggal nunggu waktu aja. Karena ini sebetulnya kalau nggak ada alat ini dia meninggal sudah. Nggak bakalan lagi dia itu kembali lagi nggak bakalan nggak ada nggak ada cuma karena alat ini aja dia hidup gitu. tapi kalau untuk seperti normal nggak mungkin cuma gini saja ya udah kapan saja mau dicabut aja nggak jadi masalah ya Ya makanya jadi jadi apa? Ya, ya itu. Jadi sekarang alat-alat yang sekarang ada itu bayangkan seperti sperma. Sperma itu kalau sudah jadi itu bisa dipindah lagi. Kemudian diletakkan dalam satu tempat dengan penghangatan dan sebagainya yang sesuai itu bisa jadi kok gitu. Itu hebatnya alat-alat yang ada sekarang ini. Nah, termasuk seperti e, kan ada kemarin itu jantung itu diangkat, diangkat biar nggak mati selnya, itu tetap dihidupkan dengan alat. Itu masih hidup dia, masih. Sementara dia bersihkan dulu, nggak masuk di apa namanya itu e, perpindahan cangkok gitu, cangkok. Itu kan aneh, cangkok itu dari mana? Dari orang mati. Bisa hidup. Ah, jadi bisa jadi alat itu Sebenarnya dia iya, sudah mati, cuma karena dalat ini jadi masih berdegup gitu loh. Padahal dia sudah mati sebetulnya gitu loh. Nah, jadi dokter itu lebih tahu. Dia sebetulnya kayak gimana sih dok? Ini iya, hidup nggak sih? Nah, gitu. Kalau dilihat dari jantungnya hidup gitu. Tapi sebenarnya dia iya. kalau semua tanpa alat ini, alat itu memacu masih. Jadi masukkan memompa itu dan sebagainya sehingga dia masih berdegup gitu loh, masih hidup. Padahal kalau nggak ada alat bantu itu, dia meninggal sudah, nggak ada lagi. Dia lebih tahu. Jadi kita tanya saja sama dokter. Jadi biar kita nggak salah. Ya, kita nyamilih. Apa kata dokter? Dokter lebih tahu. Nah, kalau menurut kita. Jadi kata dokter, oh ini kita cuma nggak bakal ini ya lebih baik sekarang saja kasihan dia misalnya sudah ikut. Kita nggak usah ikut. kalau ikut kita bakal terikat-ikat terus. Sekarang kita merasa berdosa dan sebagainya. Padahal ini sudah nyata gitu loh. Sudah nyata. Cuma kita itu hidup dengan sugesti. Itu masalahnya. Jadi lebih baik eh, apa? Serahkan pada dokter. Sampai kemana nih halamannya? 30. nah? Sini kok 30? 30 di kata-kata apa? Hah? Wa qad Abu Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita masih membahas tentang masalah apa ini? Hah? Masalah apa ini sebenarnya? Ma nafa'al galba syai'un mislu uzlah. Oh masih uzlah ini masalah kita uzlah. Wa qad dzakara minha Syekh Abu Hamid Al-Ghazali jumlatan syafiyatan fi kitab al-uzlah min al-ihya falyandur hunaka wa qad fil khabar tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana wa kadha huwa wallahu alam jadi kita masih membahas tentang yang lebih baik itu uzlah atau tidak kemarin sudah kita bahas yaitu kalau sekiranya kita itu berkumpul dengan orang kemanfaatan dan kemadaratan itu tidak sebanding, maka lebih baik kita masuk ke dalam untuk uzlah. Tapi kalau sekiranya kemanfaatan itu masih lebih dominan daripada kemadaratannya, maka lebih baik berkumpul dengan manusia. Gitu. Nah, jadi karena apa? Nabi kita Muhammad SAW itu makom uzlahnya itu sebelum makom nubuah dan risalah. Nah, sedangkan kita kalau seorang kita itu siap, nah jadi sebetulnya itu yang harus kita lakukan itu adalah mujahadah nafas. Kita berhasil kumpul sama orang. Kalau ini kan tidak, kebanyakan kita itu kumpul dulu sama orang. Kalau sudah bobrok baru kita masuk ke dalam gitu. Nah, masuknya ke dalam itu sudah jadi capnya orang itu nggak enak gitu. Harusnya itu kita mendidik anak-anak kita maupun diri kita itu sebelum kita masuk kepada orang kita harus perbaiki dulu. Lihat bagaimana Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau itu ketika mendapati putranya Al-Habib Bakar Adni ingin belajar kepada syekh lain selain ayahnya. Maka dididik dulu sama ayahnya dengan didikan yang sangat luar biasa yang kita sama sekali tidak bisa menjangkaunya atau tidak terpikirkan oleh kita semuanya. Apa itu? Aku tidak izinkan kecuali sampai engkau melewati ujianku. Gal baik ayah. Kamu sekarang pergi, carilah dari mulai pagi sampai sore orang yang paling rendah selain kamu. Makhluk Allah yang paling rendah selain kamu. Dia cari. Malamnya datang. Kamu dapatkan? Galia. Siapa dia? Dia adalah anjing. Anjing yang sudah anjing, nasibnya tambah lagi. Gudisan dan sebagainya. Anjing gila terus gudisan. Apa kata dia? Kamu nggak siap untuk berangkat belajar kepada yang lainnya. Kamu jahada dulu sini. Akhirnya apa? Setelah berapa lama? Ayo coba. Sekarang kamu cari lagi keluar. Akhirnya dia keluar. Pagi sampai sore dia datang gagal ayah, aku sudah mencari-cari dari mulai tempat ini sampai tempat itu ternyata tidak ada yang lebih jelek dari aku. Aku yang telah mendah muka bumi. Nah, sekarang kamu berangkat. Nah, itu. Ah, Jadi itu yang harusnya dilakukan oleh kita. Sebelum kita berdagang, sebelum kita berkumpul, sebelum kita mengajar, sebelum kita apa itu kita harus memperbaiki diri kita itu berbenah diri dulu gitu baru kita nah, seperti nabi ah, para nabi itu seperti itu mereka itu dibina dulu ditempa dulu sebelumnya ditempa bukan setelah kita sambil sambil apa sambil bekerja sambil ditempa enggak mereka tempat dulu, tempat baru kita coba gitu. Nah, kan seperti itu harusnya. Ini kan tidak, kita itu nggak ada sistem itu, teori itu nggak dipakai. Nah, tapi teori yang selalu kita pakai itu sambil berenang minum air di dalam. Nah, itu. ya kan? Sekali tepuk dua dapat. Nah, itu yang selalu kita laksanakan teorinya. Nah, sebetulnya enggak. Jadi sebetulnya itu adalah kita perbaiki dulu, kita perkuat dulu diri kita, baru kita keluar. Nah, itulah. Makanya di sini dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, tafakur satu saat itu lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Nah, kenapa? Ada beberapa hal yang harusnya kita itu laksanakan dan kita cari dalam uzlah kita. Yang semuanya itu kembali kepada tasawuf, yaitu membersihkan hati dari penyakitnya, membersihkan jiwa dari noda-nodanya. Nah, itu tidak mudah itu. Itu membutuhkan para yang lama. Bisa perlu, bisa perlu waktu satu tahun, dua tahun, satu sifat saja gitu. Apalagi semuanya gitu bisa mengambilkan waktu yang sangat sangat lama. Oleh karenanya anak-anak yang di pondok ini kalau benar-benar e, menjalani kehidupan dalam pondok itu seperti layaknya orang yang uzlah, maka dia akan keluar nanti menjadi seorang yang sudah kokoh gitu. Nah, begitu pula kita ketika kita belajar dulu, itu kan sudah lewat kita sudah gitu. Nah, Imam Sayyidina Ibrahim bin Adham itu dia itu masuk uzlah itu setelah dia umur 45. Kita umur berapa? Kapan kita masuk uzlah? Nah, kita. Gitu. <laughs> Imam Ghazali juga seperti itu. Masuk uzlahnya terakhir. Setelah dia itu eh, ter apa terpukau dengan apa yang terjadi pada adiknya Syekh Ahmad Al-Ghazali di mana dia itu seorang mukasyif, seorang wali dan sebagainya. Maka dia itu terenyuh, ternyata apa yang aku dapatkan daripada harta yang banyak, e, jabatan yang luar biasa, pengaruh yang besar dan sebagainya, ternyata tidak bisa mengalahkan yang ini, adikku ini. Akhirnya dia itu masuk ke dalam ilmu itu. Kemudian dia itu uzlah sekian tahun, di dalam uzlahnya itulah keluar kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, jadi Sayyidina Al-Habib Abu Bakar as sebelum dia itu tampak, maka dia itu uzlah dulu. Berapa lama uzlahnya? 15 tahun. Gitu. Abdullah nah, saya Habib, eh, Habib Soleh Tanggul, nah, semua Syekh Abdul Qadir Jalani, itu beliau itu melewati masa-masa uzlah itu dalam waktu yang lama. Termasuk yang kita kenal dengan Sayyidina Ali uh, Sunan Kalijaga diperintahkan untuk uzlah selama setahun. Nah, itu. Itu uzlah itu namanya gitu. Jadi uzlah itu adalah sebuah evaluasi, merenungi diri, membina, mengukur, menata, meluruskan paham hati kita. jadi gitu. <laughs> Yang dibahas hati. Terus. Nah, karena kalau sudah hati sudah enak, tenang, nah, kita mau masuk ketemu sama siapa saja enak. Ya. Nah. uh, solusinya itu adalah al-haqqu antamku sahai sunazalak hatta yakunallahu anhu nagalak. Jadi selama kita itu diletakkan di dalam makom ini, ya udah teruskan. Teruskan. Sampai nanti ada suatu kejadian yang menjadikan dia itu akhirnya berubah. Misalnya bah sakit, misalnya apa, nanti ya sudah, anda sudah nggak bisa lagi, sudah, sudah, nah, gitu. Nah, tapi selama kita itu diletakkan di dalam posisi ini, kita mau cari di mana posisi yang semacam itu di rumah bisa kita dapatkan. Sedangkan satu kali kita ngajar itu sama seperti sodako dengan 12 M setengah. Di mana kita itu mau berbuat di situ di rumah? Nah itu Untung masih ada e, anak-anak uh, murid yang mau belajar sama anak. Sehingga anak bisa mengamalkan ilmu anak dan anak bisa mendapatkan pahala melalui mereka. Gitu. Nah, tapi kalau uzlah belum tentu dia dapatkan yang semacam itu. Ya, makanya kan kemarin itu kita bahas pelajaran yang lalu itu adalah uzlah itu baik kalau seumpama dia itu belum bisa menjaga dirinya sekiranya kau kumpul sama orang selalu aja dosa. Ah, uzlah aja. Yang pemarah-pemarah itu masuk ke kamar aja uzlah gitu. Yang suka iri itu masuk uzlah gitu. Tapi kalau dia itu bisa menguasai hatinya, bismillah gitu. Nah, seperti kemarin beberapa waktu yang lalu Nah, kita istikharah untuk tidak lagi berdakwah. Karena Ustaz lihat zaman ini adalah zaman fitnah sudah. Jadi zaman yang sudah tidak baik lagi. Kumpul sama awam itu sudah tidak bagus lagi. Kita mau narik diri. Udah, di pondok aja ngajar, rumah ngajar, rumah. Nulis paling itu aja. Nah, tapi akhirnya kita dapat bisyarah tetap harus jalan. Nah, jadi seperti itu. Kita nggak melakukan sesuatu kecuali tunggu dulu sampai ada sesuatu yang terjadi baru kita terjadi perintahnya. Jadi uh, uzlah baik, tapi ada yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Karena kesempatan hidup itu tidak terjadi dua kali. Sehingga kita gunakan kesempatan yang ada dengan yang terbaik. Bukan yang baik, tapi dengan yang terbaik. Gitu. Sekarang baikan mana? Ukur-ukuran aja. Baikan mana? Anak di pondok ini atau di rumah? Nah, coba lihat kalau anda ngajar berapa anda pahala. Sementara anda nggak bisa menguasai sifat ini. Sifat ini kalau terlanjur eh, terjerumus itu berarti anda dapat dosa berapa. Anda pahalanya dapat berapa. Nah, itu itu itu kan kayak gitu. Hasil bahwa fasakum wala bu. Nah, baru dia itu bisa memutuskan. Nah, kalau enggak kita rugi gitu loh. Karena kita harus eh, benar-benar mengutamakan dengan teori utamakan yang terbaik sebelum yang baik. Yang lebih utama, bukan yang utama. Nah, yang lebih uh, afdol daripada yang afdol. <laughs> Jadi yang lebih itu yang kita utamakan saudara. Hmm. Hmm. Hmm. Nah, sekarang kan yang semacam itu kan eh, an anas itu syuhada. Ya. Anas itu kan syuhada Allah alal ardi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwasanya kita seperti itu? Nah, seperti Al-Fagir sendiri. Anda pengen nggak nggak dakwah? Karena dakwah itu magam fitnah. Tapi Rasulullah yang nyuruh. Terus. Mau gimana kita? Nah, itu itu salah satu contoh. Gitu. Jadi ternyata apa yang kita lihat itu bukan tentu itu yang terbaik. Nah, karena masyarakat itu gimana? Oh ini bagus dakwanya. Oh ini banyak berguna dan sebagainya. Ah, lebih baik. Gitu. Makanya diperintahkan oleh Nabi SAW kita untuk bermusyawarah. Nah, karena apa? Musyawarah itu adalah menggantikan hadis yang sudah terhenti. Al-Quran, wahyu yang sudah terputus. Karena laicam yang ummati ala dolala. Nah, sehingga kalau kita uh, perkirakan, kita tanya kepada ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini. Termasuk tanya sama anak Fakir. Ustaz, Ana masih ngajar apa di rumah? Ngajar. Kenapa? Itu yang terberat sama Ustaz Maria. Ngajar. Kalau soal Ustazah Maryam dibilang, enggak, antum keluar, itu lebih senang Ustazah Maryam. Nah, jadi yang melawan hawa nafsu yang lebih berat itu adalah yang terbaik. Yang lebih berat. Tanya kepada Ustazah yang lainnya pasti jawabannya seperti itu. Nah, gitu Ya. Nah. Nah. Hmm? Iya, iya. Ya. Nah. Iya kalau semua dia punya pikiran seperti itu, ya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nah, cara yang penting gini apa? Hati kecil ini mantap selalu. Hati ini mantap. Nabi SAW sudah memberikan suatu teori di dalam keraguan kita. Albirru madma'annat ilaihin nafsu. Fem. Wal ismu sadr. Jadi kalau kebaikan itu kita nggak ragu. Tapi kita, anak kok masuk sini, ah, apa kata orang ya? Kira-kira gimana ya? Kira -kira. Ah, jangan deh. Ya. Yang pasti kita lakukan. Kita mau tahajud, pasti nggak? Apa ragu-ragu? Ah pasti kita lakukan. Tapi kita mau hadir iya, majelis bulan, katanya orang itu begini, begini, begini. Kalau anda masuk sana, kira-kira orang bilang apa ini? Ada keraguan, jangan. Ambil yang pasti-pasti aja. Gitu. Jadi sudah teori untuk menghadapi kebingungan itu, neracanya itu sebenarnya empat. Apa itu Al-Quran, hadis, asar, ulama, sahabat, tabiin. Yang keempat itu adalah hati kita. Karena hati itu bisa menjadi penentu. Dan hati itu nggak bisa dibohongi. Mata bisa dibohongi, kita bisa berkedip satu, yang satu nggak lihat. Bisa, tapi hati nggak bisa. Kita kedip pun satu hati tahu. Itu maksudnya, hati itu nggak bisa dibohongi. Jadi kita kembalikan pada hati itu. Allah Subhanahu wa taala Fi, Ustazah Adija, Ustazah. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah pengingatan dan pembinaan. Karena kita sampai kapanpun ta'allamu minal mahad ilallah. Terus kita membutuhkan. Jadi ana hampir setiap hari treadmill. Habib Lengkar Habib Bakar Masyur, Habib Umar bin Hafid, ah, Habib Salim Syatri, Habib Zain Smith. Nah, untuk terus kita nambah. Nah, kalau kita nggak nambah, kalau tidak makan makanan rohani, maka kita takutkan gampang dimudahkan. Mudah dia untuk diacak untuk hati kita. Gitu. Tapi kalau kita sudah datang, hari Rabu ini pulang seminggu paling enggak mesti kuat. Kalau nggak datang lagi terus. Gitu. Jadi memang harus kita itu seperti uh, wasiat anak punya guru, Abu Yamalik Warhamu ataupun Habib Zain Sumed yang mengatakan mazil tatoliban ila antamut. Mazil tatoliban. Kamu itu harus mencari Eh, tetap sebagai santri, belajar. Iya. Gitu. Belajar apa pun Semuanya ilmu Allah. Ilmu Allah kita ambil. Kita gunakan. Makanya Abu Yah itu iya. selalu berbahasa pada Kalau ada tamu, tanya. Pekerjaannya itu apa? Tanya dengan terkait dengan pekerjaannya. Dengarkan. Sampai selesai dia bicara. nanti dapat ilmu. Nah, gitu. Jadi anak anu, sampai Abidin itu merasa heran sama Ustaz. Kumpul sama ini bisa ngomong, ini bisa ngomong, sama tukang tambak bisa ngomong, tukang kayu bisa ngomong. Nah, pejabat ngomong dan sebagainya. Kenapa ya? Karena selalu mendengar. Nanti ada tamu gini, oh jadi paham, oh itu ilmu kan. Gitu. Daripada kita yang ngomong, kita yang rugi, rugi energi, tapi dapat pahala. Nah tapi kan kalau semua kita mendengar, kita kan banyak bahan yang kita dengar. Kita dengar. Amin. Amin. 阿弥陀